Mitra bisnis, sekitar 78 persen guru SD tidak layak karena pendidikannya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan tes umum Depdiknas untuk mengetahui tingkat kelayakan guru, hasil untuk guru TK atau SD rata-rata hanya 3,4. Dan untuk guru di luar itu rata-ratanya 4. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mengatakan, saat ini upaya untuk meningkatkan mutu guru tidak bisa ditawar lagi. Peningkatan itu juga mesti seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, harus ada keberpihakan untuk menjadikan guru Indonesia bermartabat dan profesional. Harus diatur supaya gaji guru layak, minimal bisa sama dengan upah minimum di daerah. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai pendidikan di Indonesia berkaitan dengan semua fenomena yang ada? sebenarnya pendidikan kita ini sudah kalah semuanya di mana-mana. Sudah kalah bukan dengan negara tetangga kita ASEAN ini semua. Ya, kita yang serumpun dengan Malaysia itu sudah kalah. Dulu kita yang kirim guru ke sana, sekarang kita yang belajar ke sana. Ini semua sistem pendidikan kita ini sudah betul-betul menurun. Jadi saya pikir ya, kualitas ini kan kita harus naikkan. Ya bukan kita turunkan lagi kualitasnya ya. Ini kan lucu nih kalau kita baca ada ujian nasional itu gurunya yang spesial yang bocorkan kepada muridnya supaya dia bangga kalau muridnya itu lulus 100% dan lain-lain. Ini semua ini sudah sudah sudah nggak benar lagi kita ini. Ini mental dan moral kita ini menurut saya sudah nggak benar lagi. Dan ini yang kita pemimpin-pemimpin ini yang kita didik rakyat kita cara begini. Bagaimana kita mau maju? Jadi apa solusi untuk dunia pendidikan kita ini, Pak? Saya pikir ya, ini kita mesti rombak keseluruhan. Cara berpikirnya itu kita harus merombak menurut saya. Tidak betul ini cara berpikiran begini dan saya setuju. Kita harus menaikkan mutu. Kalau memang 50% harus tidak lulus, ya tidak lulus. Ya toh. Kalau gimana yuk suruh mereka dan itu pemimpin nanti daripada masa depan kita. Oh sekolah aja nyontek kok. Ujian aja tingkatnya cuma sekian kok. Bagaimana mau? Sudah itu, sudah itu jago-jagoan lama-lama. Bagaimana? cok? itu semua menurut saya yang memalukan kita. Maka itu kalau kita ke luar negeri ya, kalau orang menanyakan kita yang masalah-masalah gini, malu kita you tahu enggak? Okay, orang Indonesia kita ini kadang-kadang nggak jelas tapi dalam negeri sok kita itu bukan main kak kita ini hebat semua gitu loh nggak tahu kita ini miskin lihat aja pendidikan kita sudah begitu merosotnya gitu kita ngomongnya politik aja hantam kiri hantam kanan ya nggak ada kita mempersatu untuk memperbaiki ini semua. Semuanya alahkan satu sama lain aja. Tapi kita tahu sebenarnya ini semua nggak benar. Pemerintah sendiri nggak ada kepemimpinan juga daripada pemerintah kita yang sebenarnya harus dia perlihatkan bahwa leadership itu dipentingkan bukan cuma pemerintah, termasuk menterinya, termasuk gubernurnya, termasuk bupatinya segala macam. Sama contoh-contoh yang mereka bikin itu yang kita ini sebetul-betul, aduh, menyedihkan begitu loh. Demikian Sofian Wanandi, saya Mary Agustin.